Jadi jangan sombong, jangan putus asa. Ini hanya dapat ilmu sedikit, ilmu dunia. Diangkat dari guru pembantu, kalau mau lagi disambat tutup. Hmm? Kalau dulu yuk sempat foto mau menyahut Hari ini diangkat dari guru pembantu pada bagaji kalau mau lagi sempat foto. Oh, jangan abah toh jam berapa ramai doh jam berapa sunyi hujan umat hanya hakun lagi sambat utuh nyari ini diangkat dilantik jadi guru pembantu bergaji balungan juga oh itu aja ngabah ro jam berapa jam empat lewat 20 puluh. Basri sambat terus hakun menyamatir daru itu belum tentu guru bisa puruk penyakit ya. hmm. hanya dari guru kembaran tu cium tangan nunda balik pulang dia ada nak kalau cium tangan pada tahu kan kena masuk neraka kena kalau cium tangan nunda menaga orang kaya itu jangan dicium tangannya ludehi rata sejarah gila hormat Hmm, suruh suruh ke tangan tangan apa? Suruh itu bunga. Orang lembak apa ramah, jadi mahanggus kesangan ngalingok mencium seorang yang bekar ini mencari tangan supaya orang mencium tangan saya. Ih, membanam biji nangka asal 6 jadi 8 kepada bakar amanat pada data kucing duanya terlalu mana manusia ini hati-hati kalau berbicara pada ikhlas hati-hati Tuhan akan bertindak bertindak nang kada ikhlas lebih tindak Tuhan karena hati-hati jadi ada dua orang bersifat wani lawan Allah Ta'ala sebab Sebabnya udah yakin mulai balik berakal Tuhan menguasai seluruhnya Hatta ini jadi abri tetap pada wani Karena inya dikuasai oleh Allah Ini kada dalaman lagi pangkat tinggi hanya secoret Bah, sudah kata lagi ya Antara Inya ampun kampung senjata belum bisa cuma tembakan yang palsu mainan itu wah sudah mau bahaya dia merangut terus di kampung pada mau mesam lagi cucuk berenel nah. hanya jadi anak hansip sudah merangut terus di kampung pada mau mesam lagi apalagi jadi hansip nah ini bahayanya pangkat dunia nanti itu kan hmm, suara kan ayah ikik keujanan ya tak tampil juga mahasidah orang mau anak mahasidah kan suaranya jangan sampai orang kata ketawaan tapi itu orang siapa yang baca kasihan oh, itu uyan orang sikong yang baca kasihan itu kumbang tagapit Oh, disukai Tuhan itu nang bagus amun kada bagus suaranya ada usaha jadi Tuhan kasidah innallaha jamilun yuhibbul jamal ini kadang yang kada bagus bacaan, kada bagus suara, kada bagus lagu, ditampilkan juga, menampilkan pada orang-orang lain lagi. Jangan dididik anak buah kita untuk sombong. Jangan anak buah kita dididik sombong, jangan. Coba lihat. Penyu bahasa Arabnya sudah kan. Kalau dia melihat tidak ada orang, baru dia men, apa, mengeluarkan telurnya. Sudah tidak ada orang, dia mengeluarkan telurnya. Disembunyikannya telurnya itu. Waktu mengelur dia bersembunyi. Udah keluar telurnya ditutup dengan pasir. Coba wakil kadal amkal nadrib walinas na'allah terperkaruan. Karena kalau ketahuan orang dijual orang. Kalau bisa menetes dijual orang jadi anak jualan. Apabila jualan apa? Kurupan duit akibatnya intalu tadi jadi berubah asal telur menjadi itai tahu itai tai jadi tahi disitir ditutup bukan dimasukkan ini cara orang yang ingin anaknya menjadi kuat, menjadi baik, ditutup, jangan dipamer, dipamer-pamerkan anak itu. Padahal sanggup untuk dipamerkan, tapi jangan. Tunggu izin Rasulullah. Kalau udah dapat izin Rasulullah, silahkan tampil. Jangankan orang yang mendidik agama tampil izin Rasulullah, sedangkan orang penyanyi kada wani tampil kecuali udah siap semuanya dan dandanannya udah siap pakaiannya pipinya semuanya siap hanya diumumkan oleh sinang protokolnya atau para tukul yang akan tampil menyanyikan nyanyian yang akan datang yaitu Rumitra Rosadi Dia bala penyiar tinju Lu keluar aja Pramitanya Nah, nyampe enggang-enggang eh, Saya tahu lah Belajar enggang itu juga Mampak bulan lebih Ini nafar tampil jadi khotib Anak tampil jadi khotib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abahnya memang angkat anaknya jadi hatib Padahal membaca Assalamualaikum Jadi ujar nang bilanya Wa'alaikak salam Wa kurabbi wa antal burud Hatibnya berburud baca maulid lagunya apalagi beberapa objek pakaiannya kada bakat atak kau lalu dijual haram dimakan ke bini ke anak haram dibariakan lawan guru gurunya menerima sama bungolnya macam apa disampaikan ya, kayak ini disarikinya rusak sudah ini banyak rusak sudah oleh sebab itu kembalilah kembali kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung bonol kawin nah, limbah bisi modal bacari jangan ujar burung kaca wali alim hanyar berdagang kaca wali alim hanyar kawin Sebab kamu burungnya gono, kawin ilmunya kada ada Kada tahu cara mengurus bini bini aja kada kawat urus apalagi nang halus anak gara-gara jahil jangan berdagang kalau bisi modal kecuali alim dulu karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal pasti jalannya kelengkong kelengkong kelengkong asal dapat kunjungan walaupun haram al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu ini sudah jahil menguasai sudah. rumah tangga kita sudah dikuasai jahil karena jahil di rumah tangga terjadilah perkelahian di rumah tangga coba nang ading iri kepada kakaknya Kenapa? Karena hadingnya jahil. Nang kakak dihiri eh, menyaliki lawan ading nang mahiri karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara kada tahu dihiri bakal lagi di rumah tangga lawan Dang sana separut tanpa bahirian karena jahil. jahil semestinya kalau ah, itu nang sana oh Allah memberi kelebihan dan sana oh, Alhamdulillah aku senang Allah memberi mangsana Nangka itu inang diberi kelebihan pulang Alhamdulillah aku diberikan kelebihan ding nah aku memberi sedikit pulang rami rumah tangga asal berilmu tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bungul. Itulah terjadi macam-macam. Mata takut bagi mukmin kita harusnya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa yang ada. Artinya, hati-hati kalau sembahyang jangan riak hati-hati unda sanggup membulikakan sembahyangnya mama hampir akan kamu ini sembahyang yang terkenal itu asal jadi orang beribadah itu ikhlas karena inya takut Tuhan kuasa inya berhati-hati orang dagang kadawannya lagi berkilas-kilas mengurangi takaran timbangan ukuran dan si bini kadawani kada taat lawan laki karena Tuhan kuasa si laki kadawani membiarkan bininya sekahandak meski bujur-bujur mengurus lawan bininya karena tahu Tuhan kuasa tapi kami nonton baguslah rumah tangga si lakinya tak mengurus bini si bininya taat on laki karena sudah ada di hati mulai balik berpekar kodirun amalannya jangan wani lobar Tuhan tak ini dia Tuhan laksanakan jangan kada wani memaraki mulai balik berkata binian lakian sama. Nah, ikan tahu. Kenapa zaman sekarang saya berusaha? Karena ilmu ma'rifat sudah tetapi diperhatikan banyak. Jelas sekali. Jawabannya tepat. Tepat jawabannya. Yang dikaji orang lain ilmunya bukan ma'rifat lagi. Ada juga yang disambat ma'rifat, tapi ilmunya ilmu sebuku. Kada sedikit ini. Nang mangod dimakan Nur Muhammad Nang maha diri adalah unda ini Rasulullah. Nang maha unda ini adalah Allah. Anda lagi mengakui Allah itu dekat unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu nang sabuku-sabuku itu banyak barawai ini timbul. Maka lamun dipadatan tiang sasat, gitu nyawa itu kulitnya. Gitu unda isi lamunnya dikerubuti dilawan sidin itu dihujat tertawa aja sidin jawaban terakhir walau dalam neraka undak tetap sertanya juga daripada kerasnya orang ilmu yang sudah sasar dalam neraka kalau belajar tetap inya juga wa ma'akum aina Hokonnya orang besar kata Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja yang di dasar Tuhan juga tapi lapar, baik kenyang. Jauh bedanya. dari Daripada kerasnya. Eh si kurun ya, karena mau lagi basah. Artinya karena sunnah yang Uji orang bahari di bawah saya eh, si kok. Artinya bau juga. Hijab masih menyambah lagi jadi kedua. Masih menyambah kedua. Tapi enggak lapar ada kena situ aja. Mencari jua. Banyak dengar. Nang dikhawatirkan muridnya ini yang Namun pejabat dari muridnya kita hendak membasmi kadakawa sebab muridnya disipiskan ngalur ngurus lamun murid ini orang nang mencari iwa nelayan nyaman Jadi di pantai paling kalau dibarinya iwa tapi kalau sudah nang berbintang-bintang itu muridnya kita ada wani kacau kacawali nang mana ini di atas dari presiden penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia itu yang menegur, oh jago. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan paling menurut Kalau bisa datang dengan motor hijau, kami berdulu ya. kalau bujur jago jago melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini kagak jago mengambil duit orang lain urusannya Nih kamu sekarang nang hibak nih di dunia, mun bujuk-bujuk jagal, ayo maju. Mahanya menuntut ilmu ilmu pahlawan tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran ini kada nang dolim dolim menyeraput ayo nang pahlawan-pahlawan keluar melawan moco ini kada juga tersalah menggunakannya salah ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya kalau tidak panul ardi khairun lakaram yang bahriha lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya kalau ada jual lebih baik mati daripada hidup dan lagi selain dari takut besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Itu, Jadi amalan qadirun takutan lawan takutan dapat bala mengharap dapat kesenangan itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun pada gampang lah gara-gara yakin Tuhan qadirun ketakutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan maksudnya takutan balanya mengharap akan kenyamanan daripadanya itu isinya takutan padahal kalau bina disiksa Tuhan mengharap diberi Tuhan ini nikmat jadi ada takut ada harap istilah orang dagang baper hitungan istilah orang dagang baper hitungan orang dagang kan baper hitungan takut rugi mengharap untung dengan jalan punya perhitungan kalau kada punya perhitungan pasti rugi orang dagang kada berhitung lalu pengeluaran lawan pemasukan kada dapat perhitungan itu gitu terus Nangka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita 64 itu digunakan ilmu fakta. Nah, sorot berapa nanti kusuh pikir berjalan. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mau urusi sorot kalau itu ataukah mau urusi kolbin saya? harus punya perhitungan perhitungannya aku bergaul dengan makhluk 64 tahun sekarang 6 tahun waktu apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun ini harus punya perhitungan kitab yang dimutalahi apa? apa kita pernah menyadarkan apa kita pernah menyodorkan dihitung umur sekarang berapa sih sudah menghilang berapa sisanya tanpa perhitungan pasti rugi nah jadi kesimpulannya kodirun tadi takut dan harap untuk tercapai takut dan harap bahasanya harus punya perhitungan contoh hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah kalau umur 70 sudah habis jatah ini cuma anugerah Tuhan aja lagi sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70 sekarang sudah 70 jadi tinggal lagi ma nekan tombol kalau tombol ditekan jiun sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba ya dari dorban terus tidak ada masalah yang qa'inatal a'yad wa ma tidak ada masalah itu apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak not fujah mati mendadak kada tahu umur lagi mendadak matinya kecelakaan ya kan Hah? serangan jantung banyak kan di akhir zaman Kamu kita kasih tahu pada perlu 70 tahun lagi jangan-jangan serangan jantung sebab darah tekanannya tinggi berukur potensi kedewani menunda potensi jadinya jadi pikiran gimana gimana nah ya dagui rabah sepenjadi Tuhan mengulahkan potensi, inya kada menyukuri walakin kafartum inna adabir gara-gara kada dipariksa darah matinya tak aja karena wala in kafartum inna adabi kalau diperiksa darah ya kan kita sudah bisa mengira-ngira boleh jadi umurku jantungku ini kadang mau diperiksa darah, dah unda jadi maka semestinya setahun sekali cek up ambil darah periksa keseluruhan nah kolesterolnya artinya lemak yang ada di dalam itu bisa menyebabkan mati takajud juga mati takajud mati nang rahatan nang ibadah nyaman malah daripada mati takajud rahatan guring apalagi makanannya ada babat babatas disukan ketupat kandungan tengah hari nasi samin iwaknya kambing kopinya susu hmm? malam kena pulang wajib hendak goreng minta layam madu layam tiga buku madunya setengah botol Kenapa Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo. Apalagi kesian namun orang susah. Siang malam iwaknya yang dimakan ayam turki Hmm? Uyah malu, yang dimakan iwak muka iwak paring cucuk aja mau iwak paring terus terus dimakan Baluman maka umur 40 sudah darahnya 200 per 140 maka lamun kebiasa iwak paring kan disuruh minang kari tapi bau ya menangis kesana Mengingoi menangis, iya, iya, iya, tapi kalau sudah melihat kuah karing, sembahyang ketawa. Ratan sembahyang hehehe, <laughs> Jangan ini kenapa? Iwak karing ada, hom daripada hobi. Hobi. Ketepat kandangan itu bilang mau nyiapin ancahnya itu pina encer kata hendak nukar jangan nukar sekali lagi ya kurang enak basudah nang pina nang babu kubu kubu itu ancahnya naik memang hebat ya kada tahu nang lama lama itu awak memang lama ujar imam syafi'i ma raaitu saminan aflaha seumur hidup orang yang lama awaknya kada bisa beruntung Kenapa artinya? Arti kada beruntung kenapa? Lamunnya mati mendadak, nang mak angkat ke baratan. lamun ditali memasukkan ke kubur talinya pada ujang anak kenapa abah ulun jadi kubur tiwas ada pingkong belat lembangan badan telah 80 tertawa imun karena tahumunnya mati nih berharapkan mengangkat keuyuran Mbah macam apa khairul umur ausatuha. Kalau tinggi badan 170, nang bagus benar 65 barat badan. tapi kurangnya makan dan minum. Ini tinggi badan semeter, baratnya dua ton. Nang ujar orang bahari tiwadak dihantak maka khairul umur au satuha aku 171 tingginya Nita. sekarang kadang kabar lagi lebih dari 64 65 timbangan lebih dari 65 kadang obeh hinak buntungnya nah Ya lebih dari 65 kata kakak kakak dua-duanya sudah mati liver sudah mati paru-paru sudah mati jadi tiga organ tubuh pun mati sudah kada berfungsi lah bakami tiga sendok dua sendok kalau ikan minum sering banyak banyakkan buah antuk terus kada tahu nampak amis sedikit kada tahu persesuaian antara yang diminum termasuk buah-buahan banyak lawan keluar amisnya kada diukur kalau orang anak sehat diukur berapa minum banyak termasuk buah berapa banyak kami kami keluar sehari semalaman apabila nyata ada seimbang berarti ginjalnya sudah rusak kada terheran nih kesehatan kada sesuatu terheran sorry. Maka menjaga kesehatan hukumnya fardu ain. Ibnu nafsir, ibnu nafsir. Apalagi orang cuci darah darah tiga hari sebelum dilaksanakan cuci parutnya itu gondol karena cairan kami sudah menumpuk di parut naik ke dada rajin mangga dan batang pahanya bukan lama barang karena eh, sampai cuci darah ditimbang berapa misalnya aku 67 sedangkan mestinya 64 berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi 3 kilo sehat kan naik pulang seminggu ke 67 kita senang melihat kena pipi kancang burit kancang saraba kancang kada tahun ini kena mati takajut mau dilihat bah bumas bener jar pina bulat muhasilin pipisin kancang dari tahun matinya takajut tegarnya karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan nang keluar Tuhan maulahkan alatnya untuk mengatur keseimbangan kita pada menyukuri alat itu nah itu lalu wala ingkafatum inna adabi la syadid kalau salah Tuhan pada memang kita yang salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar terutama masalah qadirun artinya kita supaya takutkan lawan Allah kada mengerja nanti larangnya dan mengerja suruhnya karena mengharap orang yang takut menjauhi yang dilarang orang yang mengharap mengerja yang disuruh takwa kawannya Nah, Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعمر بين عامه